Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin sudah kita baca hadis yang pertama yaitu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. dalam sanadnya. Naam barakallahu fikum. Kemudian hadisnya tidak terlalu panjang. Kemudian mudah dihafal juga dan sering didengar serta bahkan sering diajarkan serta dijelaskan. Oleh karena itu Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarahnya, sebelumnya setorkan dulu tafadhal antum. Na'am barakallahu fikum. Yang bisa menghafal panjang itu bagus, tapi kalau enggak bisa menghafal panjang langsung muttafaqun alaih itu enggak masalah. Paham ya? Langsung muttafaqun alaih yang jelas tahu siapa namanya, namanya Imam Bukhari dan tahu juga siapa namanya Imam Muslim. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. نعم تفضل Naam, fadal. Apa? Apa? Ya, fadal. Naam barakallahu fiikum, tafadhal. يقول Nah, barakallahu fikum terserah mau riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih enggak masalah juga. Nah, Fadal. Apa imra'atin? Santai aja. Faman kana hijratuhu ila dunya Abi Muratin yang tihuha Enam rawal Bukhari Muslim. Kalau muttafaqun alaih enggak perlu pakai rawahu lagi ya. Muttafaqun alaih kita gitu aja atau Ruwal Bukhari wa Muslim. Fadal. Yang keras suaranya ya. Yang keras suaranya. Nah, Ahsan, antum hafal enggak antum? Fadal. نعم أحسن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة إلى ما هاجر إليه رواه الإمام المحدث محدثين محدثين محدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن في للمغيرة في المركز البخاري الجؤفي وأبو الحسين مسلم بن حجج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح في في صحيحهما الذي صحيحيهما في صحيح في صحيحهما الذي اللذين أصح الكتب المصنفة. آه، نعم بارك الله فيكم فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي حفص أبي حفص Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yaqul yaqul innamal innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Na'am barakallahu fikum. Hafitan. Fadal. Naam barakallahu fikum ahsantum. Berarti sudah kita setorkan semuanya untuk mulai besok langsung kita baca syarahnya dan lanjutannya. Cuman terkadang sebelum selesai syarah hadis pertama ini, naam secara tidak langsung, naam kalau langsung setoran langsung disetorkan. Karena posisinya nggak mungkin setiap hari langsung setoran satu-satu kan. Tapi selama belum selesai hadis pertama ini, syarahnya maksudnya, maka setiap harinya yang disuruh setoran setoran, yang tidak disuruh persiapan saja. Nah, yang jelas hadisnya dimutkinkan hadis pertama ini. Qala al-muallifu asbahullah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Perhatikan di situ, bada al-muallifu rahimahullah hadhihi al-ahaditsa bi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-muallif yaitu al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau memulai hadis-hadis yang beliau kumpulkan dengan hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa muttafaqun ala sihhatihi, yang mana hadisnya telah disepakati tentang kesahihannya. Hadis ini masuk dalam kategori hadis ahad. Maksudnya bagaimana? Datang berbagai macam sahabat yang meriwayatkan hadis ini namun yang sahih cuma satu, yaitu dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Adapun yang lainnya lafadznya Berbeda sedikit tidak masalah, yang jelas ini lafaz yang muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ruwahul Imam Al-Bukhari fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Wa ruwahul Imam Muslim fi sahihihi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Siapa yang namanya Imam Bukhari? Nah, barakallahu fikum langsung intinya aja, langsung intinya aja ya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu enggak masalah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Siapa namanya Imam Muslim? Santai aja, Dir. Yang penting bisa. Siapa namanya Muslim? Tadi malam sudah dibilang berkali-kali ya. Siapa namanya Imam Muslim antum? Enggak tahu juga. Kan sudah dicatat. Catat, perhatikan. Siapa namanya Imam Muslim? Abu Abdullah? Naam Abu Abu Husain Muslim al rahimahullah dihafalkan itu ya. Dua itu dua pasangan itu dihafalkan. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjat an nisaburi rahimahullah. Naam. Kalau tidak bisa nulis pakai Arabnya, apakah bahasa nulisannya enggak masalah, yang penting tertulis. Nah, barakallahu fikum, yang penting tertulis. Nah, barakallahu fikum dihafal. Imam Nawawi siapa namanya? Abu Naam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria rahimahullah. Kita lihat fahuwa muttafaqun alaih. Hadis tersebut adalah hadis muttafaqun alaih. Kalau antum jumpai hadis muttafaqun alaih, sudah tidak perlu lagi diragukan tentang kesahihannya. Enggak perlu tanya sahih enggak hadisnya. Paham ya? Tidak perlu tanya sahih atau tidak hadisnya. Insyaallah taala pasti sahih karena para ulama telah sepakat tentang kesahihan dua sahih tersebut, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sebagaimana ungkapan sebagian para ulama, asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih yang disusun dalam kitab hadis setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wal muttafaqu alaih bainal imamain al-Bukhari wa Muslimin huwa asahul ahadits fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Hadis kalau ada istilahnya muttafaqun alaih di dalam ilmu mustalah itu tingkatan yang paling tinggi sudah. Muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu rawal Bukhari. Kemudian setelah itu rawal Muslim. Kemudian nanti ala syartihima. Nah, kemudian ala syarti ala syartil Bukhari, kemudian ala syarti Muslim ila akhirih. Yang jelas tingkatan yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih. Di dalam mustalah hadis dibahas itu ya. Jadi kalau antum jumpai hadis kok muttafaqun alaih, enggak usah tanya lagi sahih enggak hadisnya. Kalau ada yang tanya seperti itu berarti orangnya belum paham atau belum tahu, dikasih tahu, dipahamkan. Paham ya? Naam. Rawal Bukhari, sahih. Rawi Muslim sahih muttafaqun alaih apalagi. Paham ya? Kalau muttafaqun alaih jelas. Naam. Jadi tingkat-tingkatan seperti itu Perhatikan Ya di dalam ilmu salah dibahas. Tingkatan yang paling tinggi muttafaqun alaih. Setelah itu nanti infarada bihil Bukhari. Kemudian setelah itu nanti infarada bihi Muslim. Paham ya? Kemudian setelah itu nanti hadis ala syarti eh, ala syartil Bukhari wa Muslim. Tahu ya? na'am kemudian hadis ala syartil Bukhari. Kemudian hadis ala syarti Muslim. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Wa saddara al-muallif rahimahullah mu'allafahu perhatikan dulu dan muallif rahimahullah mengawali muallafahu karangan beliau bihadil hadisi dengan hadis ini litadzkiri bin niyah untuk mengingatkan dengan adanya niat. Ingat-ingat kaidah yang penting masalah niat apa kaidahnya? Bukan yang itu yang anda inginkan. Kemarin masalah niat di mana letaknya, zikir di mana letaknya, bagaimana kaidahnya? Naam asans itu kaidah penting ya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah penting dihafal, ditulis yang belum tertulis. Naam. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati. Sedangkan zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau antum sholat kok tidak baca, kok diam aja mulutnya, kok diam aja nggak baca sama sekali nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Karena di dalam sholat itu ada adkar, dikir-dikir, bacaan sholat. Paham ya? Jadi kalau antum diam aja misalnya takbir Allahu Akbar, diam aja misalnya sampai selesai. Kita Ditanya, antum sholatnya tadi baca nggak? Baca, di mana? Di dalam hati nggak diterima. Paham ya? Karena yang namanya kalam apa nutkun mufhimun kalam itu saja secara bahasa adalah ucapan. Paham ya? Apalagi na barakallahu fikum di dalam salat ada bacaan-bacaan yang sudah disyariatkan. Jadi upayakan dengan dengan dia mulutnya. Gerakan mulutnya barakallahu fikum. Naam. Walaupun pelan-pelan enggak masalah ini gerak. Yang penting digerakkan. Karena apa? Karena azzikru mahalluhu fil lisan. Niat di dalam hati, enggak perlu diucapkan, enggak perlu diucapkan, enggak perlu antum nawaitu usolli nawaitu atawadda, nawaitu asum atau nawaitu an asum enggak perlu. Langsung aja puasa, langsung aja wudu, langsung aja salat. Antum ketika bangun malam mau sahur, niatnya ngapain? Mau ngapain? Makan. Ya mau ngapain makan sahur? Mau puasa. Mau puasa kan? Enggak perlu dilapatkan nawaitu an asum. Aku niatkan eh, untuk berpuasa dilafadz enggak perlu. Paham ya? Langsung aja sudah. Nam yang jelas ada niatan barakallahu fikum. Antum ketika mendengar adzan maghrib misalkan, rumah antum dekat masjid, kemudian datang ke masjid mau ngapain? Mau salat maghrib. Sudah ada niatan belum? Sudah ada ngapain dilafadzkan lagi? Ya, yang jelas seperti itu perlu diperhatikan karena an-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya at-talaffudzu bin niyah bid'atun. Atalah fudu bin niyati bid'atun. Melafatkan niat itu adalah bid'ah. Jadi enggak perlu dilafatkan niatnya. Nah buktinya ketika haji itu niatnya dilafatkan. Mana? Labbaik Allahumma labbaik katanya. Itu kata niatnya Bukan. Itu bukan niat. Itu adalah zikir untuk talbiyah. Paham ya? Termasuk amalan ritual haji atau ritual umrah. Nah, barakallahu fikum talbiyah. Paham ya? Jadi enggak ada itu dikatakan niat, dilafatkan bukan niat itu. Niatnya ya ketika antum mau berangkat ke sana ngapain niatnya? Haji dah niat itu dah. Antum ketika mau berangkat ke sana mau apa umrah? Niat sudah. Tapi kalau untuk talbiyah dikatakan niat nggak benar. Paham ya? Itu termasuk salah satu adkar zikir. Enam bacaan yang dibaca. Labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika la gitu ya. La syarika lak. Nah, itu semuanya bukan niat tapi lafaz atau zikir adkar yang dibaca ketika untuk na'am barakallahu fikum ritual ibadah tadi itu. Naam. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Wa anal mu'allifa wa ghayrahu min kulli man yakumu bi'amalin salihin yajibu an yakuna sadiran an niyyatin khalisatan lillah azza wa jalla. Perhatikan bahwasanya muallif dan yang selainnya E, dari setiap orang yang ingin melakukan sebuah amalan kebaikan wajib bagi dia untuk memunculkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Cuman niat itu tempatnya di dalam hati. Kama annal Imam Al-Bukhari sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah saddara sahihahu bihadzal hadits tadhkiran bin niyyah. Beliau mengawali dengan hadis ini, kenapa? dalam rangka untuk mengingatkan niat agar niatnya itu murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al Imam An-Nawawi ketika mengawali kitab beliau Riyadhus Shalihin dengan hadis ini juga. Dengan hadis innamal a'malu binniyat dan banyak sekali dari kalangan nah para ulama yang lainnya. Naam, kita lihat di sini <clears throat> wa annal mu'allifa ghairahu yajibu an yatadhakkara hadzal hadis 'inda kulli 'amalin ya'maluhu yukhlisuhu lillahi azza wa jal li'alla yakuna 'amaluhu ta'aban bila faedah. Artinya dan bahwasannya muallif yaitu al-Imam An-Nawawi dan yang selainnya na'am wajib untuk menyebutkan hadis ini setiap kali amalan yang akan dilakukan. Kenapa? Dikarenakan agar mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dan agar amalan itu tidak semata-mata cuma capek saja tidak berfaedah. Kalau antum beramal dengan sebuah amalan ibadah, kok enggak ada niatan sama sekali? Ya enggak terima. Kenapa enggak terima? nama Innamal lebih niat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Walaupun niat tidak harus dilafatkan. Paham ya? Niat tidak dilafatkan, tapi niatan sudah ada gitu ya, niatan sudah sudah ada. Jadi bagus sekali yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Nah sebelumnya Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai sahihnya dalam sahih Bukhari dengan hadis innamal a'malu binniyat. Naam. Wa hadzal haditsu minal ahadits al-jawami' hadis ini perhatikan baik-baik hadis innamal a'malu binniyat termasuk hadis-hadis yang jawami' mencakup. Kenapa mencakup? Karena dari hadis tadi innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat dibangun satu kaidah fikih yang paling besar. Paham ya? Karena di dalam masalah fikih ada lima kaidah kubro. Di dalam masalah fikih, pelajaran ilmu fikih itu ada lima kaidah kubro. Lima kaidah yang besar. Di antaranya diambil dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, yaitu al-umur bima qasidiha. Al-umur bima qasidiha. Artinya apa? Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Untuk mendapatkan imbalan baik buruknya tergantung niat dan tujuannya. Nah, antum misalkan bawa tangga, tahu tangga antum? bawa tangga, tapi niatnya untuk mencuri. Dapat dosa enggak? Dapat dosa. Awal mulanya bawa tangga apa hukumnya? Mubah. Oleh karena itu al-umur bi maqasidih. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Dia bawa tangga untuk memperbaiki atap masjid yang mungkin bocor misalkan. Dapat pahala insyaallah. Paham ya? Dia bawa tangga. Hukum asalnya mubah, tapi digunakan, direncanakan, diniatkan untuk mencuri. Dapat dosa. Maksudnya ya, sebagaimana sudah kita lewati contoh-contoh yang lainnya, yang jelas lima kaidah kubra dalam ilmu fikih perlu diperhatikan. Pertama, al-umur bimakawasidihah. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang kedua apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Ahsan. Nah, perkara yang memberatkan pasti mendatangkan kemudahan. Perkara yang memberatkan pasti mendatangkan kemudahan. Hujan deras Antum di rumah mau datang ke masjid berat nggak kira-kira? Berat kan? Ada rukhsah keringanan boleh salat di rumah. Al-masyaqqah tadlibut taysir. Itu kaidah yang sangat besar. Perkara yang berat pasti akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Naam. Kaidah yang ketiga, al yakinu la yazulu bisyak. Kaidah yang ketiga penting ini yang lima kaidah kubro ini nanti dihafal, ditulis, enam direnungi kembali, yang tidak paham ditanyakan. Yang ketiga al yakinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak hilang dan keraguan. Antum yakin, ya udah. Paham ya? Kalau ragu bagaimana tinggalkan. Antum lewat, eh, pergi ke sebuah tempat, mau jajan ke warung bakso, ragu ini jangan-jangan dagingnya daging babi, ragu. Tinggalkan selesai. Kalau yakin bukan ya udah, tapi kalau antum masih ragu, dakmanya ribuk ilama la ya ribuk, Tinggalkanlah yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Al yaqinu la yazul bisyak. Contoh yang lain. Antum wudu, dari rumah sudah wudu, datang ke masjid mau sholat, ragu antum. Sudah wudu atau atau belum ya? Kembali ke hukum asal sudah wudu. Berarti nggak perlu wudu lagi. Paham ya? Antum dari rumah belum wudu, sampai ke masjid ragu, sudah wudu atau belum? Belum ya, kembali ke hukum asal, belum wudu, berarti wudu dulu. Paham ya? Karena yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Oleh karena itu ketika ada salah satu orang yang mengadu kepada Rasulullah tentang sholatnya. ya, di dalam sholatnya dia menjumpai sesuatu. Kayak gangguan bisikan itu ya. Apa kata Rasulullah? La yang saref hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Orang itu hendaknya jangan pergi. Jangan meninggalkan sholatnya. Sampai dia menjumpai Nah barakallahu fikum, na'am baunya atau mendengarkan suaranya. Paham ya? Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga dia benar-benar mendengar suara, suara kentutnya atau menjumpai baunya, bau kentut tadi itu. Paham ya? Nah, karena barakallahu fikum hafizakumullah kalau cuma bisikan-bisikan jangan tinggalkan salatnya. Karena sebagian orang yang walhamdulillah kita semuanya semoga tidak diuji dengan itu, ada yang diuji dengan penyakit was-was. Penyakit waswas was bahaya sekali ya. Penyakit waswas was itu dia merasa tidak tenang suratnya. padahal nggak ada sesuatu yang keluar dia merasa keluar. Akhirnya wudhu lagi, sholat lagi, wudhu lagi, sholat lagi sampai adzan Isya pun belum selesai maghribnya. Ada seperti itu. Kisahnya banyak sekali mengenai hal tersebut disebutkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah di dalam kitab Talbis Iblis. Paham ya? Mengenai orang-orang yang terkena penyakit waswas. Waswas Was-was itu pokoknya ada bisikan-bisikan terus. Dia wudu aja, wudhu berkumur-kumur itu aja sampai berkali-kali. Jangan-jangan belum kumur-kumur, padahal sudah berkumur-kumur. Kena was-was tadi loh ya, hati-hati. Ke kamar mandi, dia mau buang air kecil, paham ya? Sudah di baso sudah dicuci, tapi terus saja dia sampai dia bangun basah semua pakaiannya. Karena kena kena penyakit apa? Was-was hati-hati barakallahu fikum. Na'am, Allahul musta'an. Itu sekedar sambungan faedah mengenai kaidah yang penting yaitu al-yaqinu la yazul bisyak yang namanya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang keempat Yang keempat apa? Naam la darar wala dirar. Ahsan. Yang keempat adalah la darara wala dirar. Jangan engkau membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Berarti kalau ada sesuatu yang membahayakan orang lain, tinggalkan. Paham ya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu Orang muslim sejati itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan tangannya dan lisannya. Jadi kalau membahayakan orang lain nggak boleh, membahayakan diri sendiri juga nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh ganggu orang lain, nggak boleh mendzalimi orang lain. Paham ya? Nah, nggak boleh juga mengambil harta orang lain. Eh? Apalagi sampai mencuri juga nggak boleh. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum karena perbuatan-perbuatan tersebut perbuatan yang tidak bagus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang terakhir apa? Nah, al-'ada al-muhakkamah. Adat istiadat atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan. Antum sekarang hidup bertetanggaan dengan tetangga antum. Di depan rumah antum, di depan rumah tetangga antum ada cangkul. Antum ambil langsung itu untuk nyangkul eh, sawah antum kira-kira. Awal mulanya sebelum diizinkan boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kan mengambil barang orang lain. Tapi kalau sudah diizinkan, sudah jadi tradisi, kebiasaan kalau mau ngambil ambil aja. Kalau mau pakai pakai aja nggak masalah. Itu suatu ketika kita mau pakai nggak izin nggak masalah gitu loh. Tapi awal mulanya ketika belum diizinkan ya izin dulu. Nanti dia khawatir malah dituduh pencuri. Paham maksudnya ya? Kaidah yang kelima tadi al-ada al-muhakkamah. Adat istiadat atau tradisi yang sudah dijadikan hukum. Maksudnya itu dijadikan kebiasaan sudah. Jadi awal mulanya antum ngambil cangkul tetangga tanpa izin kan dosa. Tapi kalau sudah diizinkan, kalau kapan-kapan mau pakai pakai aja enggak usah izin. Udah ambil aja udah. Nah, maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat itu tadi sekedar cuplikan mengenai bahwasannya <clears throat> ilmu fikih memiliki lima kaidah pokok besar yang perlu diperhatikan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya al kalim wa faslul khitab, masyaallah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepadanya jawami al kalim, yaitu ucapan yang mencakup Ucapan yang singkat, ringkas, padat, simpel, tapi mencakup semuanya. Seperti ketika Rasulullah ditanya tentang apa? Air lautan. Apakah boleh berwudu dengan air lautan? <clears throat> nah, barakallahu fikum Rasulullah mengatakan apa? Al-ma'u tahur. Al-hillu maitatuhu atau tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci. Untuk wudu air laut enggak masalah walaupun asin rasanya. Paham ya? Boleh enggak wudu dengan air laut? Tapi rasanya kan asin. Enggak masalah ya, enggak masalah. Naam, tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkainya pun halal. Bangkai laut halal. Pahamnya? Ikan laut, babi laut, anjing laut kalau seandainya ada dan tidak membahayakan. Jadi kaedahnya semua binatang laut, pahamnya? Halal kecuali yang membahayakan. Jadi walaupun ada hewan laut kok membahayakan haram gitu loh. Haramnya karena membahayakan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, Rasulullah mengatakan al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Sekarang antum dir, sekarang dengarkan baik-baik ya. Misalkan ada orang ada orang dia membuang ayam. Ayam sudah mati itu dibuang ke laut itu. Bangkainya halal enggak? Halal enggak bangkainya kira-kira? Katanya tadi laut itu bangkainya halal, bangkai laut halal katanya. Halal enggak kira-kira Abdurrahman? Halal enggak? Dan ya tadi Rasulullah mengatakan airnya suci, bangkainya halal, bangkai laut. Eh? Kenapa enggak halal? Ya, karena bukan hewan laut. Ya, nah, karena bukan hewan laut ya. Itu maksudnya tuh hewan laut di situ. Paham ya? Ikan, ikan laut misalkan. Nah, kecuali yang dikecualikan. binatang darat pun ada yang halal bangkainya. Ya, seperti ikan darat. Ada ikan darat enggak? <laughs> ikan sel kecil itu ya, atau belalang. Bangkainya halal. Mau makan belalang silahkan tafadhol. Tentunya belalang yang tidak berbahaya karena belalang itu ada macam-macam bentuknya. Kalau belalang yang keluar asapnya itu, keluar asapnya, keluar apa? Busanya itu berbahaya. Jangan dimakan. Nanti biasanya bisa gatel. Tapi belalang-belalang yang di sini yang di pohon-pohon pisang itu bisa itu. Nah, dan banyak yang orang yang makan. Nah, barakallahu fikum itu halal. Mahfum sama ya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar mengungkapkan menyebutkan mengenai Rasulullah terkadang dan memang hampir semuanya ucapannya itu ringkas, padat, simpel tapi mencakup gitu loh. Paham ya? Padat, simpel, mencakup. La darar wala dirar. Pendek. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Tanda. Paham ya? Nah, innamal a'malu niat, Simple. Tapi maknanya luas. Kita lihat. Wa fasl khitab dan pembicaraan yang sangat bagus dan mulia. Ada yang mengatakan fasl khitab itu yang ada lafaznya amat ba'd. Jadi dikasih pembukaan dulu, baru setelah itu intinya itu. Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Karena seringnya Rasulullah ketika menyampaikan sebuah arahan dan bimbingan kepada segenap para sahabat, diawali dengan apa? Innal hamdalillah itu. Kemudian setelah itu baru intinya, amma ba'd baru berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Wa kana yatakallamu bi kalimatin yasiratin tajma'u 'uluman ghaziratan wa khairatan katsiratan. Perhatikan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan <clears throat> perkataan-perkataan yang sedikit tapi mengumpulkan ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat banyak sebagaimana hadis yang sudah kita lewati tadi dan banyak lagi selain itu. Paham ya? Nah, ketika perkara yang kira-kira meragukan tinggalkan, dak ribuk, ila ribuk, pendek. Ha? Semua yang meragukan. Ustaz, ini ada harta, ada uang tapi meragukan Ustaz. Ustaz, ini ada daging tapi meragukan Ustaz. Ini ada barang tapi meragukan. Ambil hadis tadi selesai. Dak ribuk, ila ribuk misalkan tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Simple. Hadisnya pendek, singkat, padat, ringkas, tapi <clears throat> maknanya mencakup. Paham ya? Ragu pada semua perkara itu tadi kembalikan di nah hadis tadi. Nah Kita lihat di sini. Wa hadis haditsu qala anhu ahlul ilm dan hadis ini ahlul ilm menyatakan innahu ahadul ahadis al arba'ah allati yaduru 'alaiha al-Islam. Perhatikan baik-baik ini. Bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk salah satu hadis empat termasuk salah satu empat hadis yang agama Islam berputar di atasnya. Jadi agama Islam berputar di atas empat hadis. Di antaranya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua adalah hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perhatikan. Nah, berputar empat hadis. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadisnya Nu'man bin Bashir itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Paham ya? Di antara yang halal haram itu ada syubhat. Ada perkara yang samar-samar, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas pula keharamannya. Solusi yang terbaik adalah solusi yang Rasulullah berikan di dalam hadis itu juga. Faman ittaqa syubhat faqad istabara ali wa irdih. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, perkara yang masih samar-samar, enggak -samar, jelas halalnya, enggak jelas haramnya, sungguh dia telah menyelamatkan dan mensucikan agama kehormatannya. Maksudnya ya, seperti itu. Allahumma musta'an. Hadis yang ketiga Adal hadis izhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Ini hadisnya lafadznya yang beda-beda cuman ini sebutkan beliau riwayat yang ini ya. Izhad ma indanna izhad ma fi aidin nas yuhibbuka annas. Artinya merasa cukuplah engkau. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya Allah taala, niscaya manusia akan mencintaimu. Maksudnya kamu itu jangan mudah minta-minta. bang ya? Nam cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu Jangan suka minta-minta. Anak minta jajannya dong. Boleh nggak minta jajannya? Sama saja. Jangan. Jangan dibiasakan itu ya. Kalau bila perlu ada uang jajan sendiri. Jangan minta-minta itu termasuk perkara yang jelek dan perkara yang tidak terpuji. Al yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa maksudnya? nah, maksudnya memberi itu lebih baik daripada minta-minta. Nah sekarang kalau ada orang ngomong, sekarang kalau mintanya dari atas bagaimana kira-kira? Nah, kita lagi jualan di pinggir jalan, kemudian ada orang naik mobil, bawa proposal. Lalu ya? proposal, kemudian minta dari atas ini. Lebih baik mana kira-kira? Yang ngasih atau yang <laughs> minta ya? Yang ngasih, yang atas atau bawah? Yang bawah ya. Itu maksudnya bukan diambil dohir lafadznya tapi maknanya. Paham ya? Jadi kalau diambil lahir lafadznya ya orang mudah-mudahan akhirnya nanti. Ya udah kalau gitu kita mintanya dari atas saja. Paham ya? Tapi maknanya maknanya memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Jangan minta-minta barakallahu fikum. Minta-minta untuk dakwah pun jangan. Minta-minta pribadi apalagi. Paham ya? Intinya jangan bermudah-mudahan minta-minta. Tasawul, ngemis itu jangan. Sangat hina. Nabi Daud alaihissalam aja kerja. Masa kita yang bukan nabi minta-minta? Layak enggak? Enggak layak. Jangan minta-minta barakallahu fikum. Naam. Kecuali yang dikecualikan dalam hadis sahih Muslim, hadisnya Qabisah radhiyallahu anhu mengenai tiga orang yang diperbolehkan minta-minta. Tiga orang yang diperbolehkan minta-minta itu pun liputannya sangat sempit sekali dan syaratnya pun harus seperti itu juga keberadaannya. Pertama, orang yang ditimpa hutang yang sangat berlipat-lipat dan dia tidak bisa menunaikannya atau dia hutang dibebankan kepada dia, mungkin orang tuanya atau keluarganya, kemudian dia tidak bisa untuk memenuhinya hutang tersebut kecuali harus meminta. Nah, itu para ulama memperbolehkannya dengan apa? Dengan batasan-batasan syariat tidak berlebihan. Ngam. Nah, jadi dia ada dibebankan tanggungan gitu ya, tanggung hutang atau yang semisalnya. Yang kedua, orang yang apa? Orang yang hartanya habis ludes dikarenakan ditimpa sebuah musibah, banjir, tsunami, gempa bumi, atau misal hartanya habis sama sekali. Itu boleh minta sampai dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Apa maksudnya ya? Yang ketiga orang yang benar-benar fakir. Benar-benar fakir, hajah ada keperluan kebutuhan dan dia nggak bisa lagi itu harus minta. Itu pun harus disaksikan tiga orang yang amanah terpercaya ahli ilm di kalangan atau di sekelilingnya. Maksudnya si fulan benar-benar fakir. Si fulan benar-benar fakir. Si fulan benar-benar fakir. Bukan sembarangan. Nah, sekarang orang-orang kebanyakan minta-minta bagaimana? Sudah berjubah, berjenggot, minta-minta lagi. Paham ya? Kami nggak minta kok tawun katanya. Tawunnya pakai kertas, kertas putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami harapkan kepada segenap para wali santri untuk menyumbangkan hartanya membebaskan tanah sebelah. Nah, ya tawun tahun atau bukan itu? Ta'awun atau bukan? Lafaznya ta'awun tapi minta-minta, hati-hati. Karena sekarang yang namanya minta-minta itu orang semakin pandai biar enggak kena kritikan diganti dengan ta'awun. Ta'awun itu enggak seperti itu caranya barakallahu fikum. Naam. Eh, ta'awun itu enggak seperti itu caranya. Ta'awun itu kita menyampaikan di dalam kajian, di dalam pelajaran, sampaikan manfaatnya. Nah, barakallahu fikum berinfak fisabilillah atau yang semisalnya enggak ada. Nah, ta'awunnya ketika minta saja. Disebutkan wa tahun, wal birri wa taqwa ketika minta-minta saja. Nah, setelah minta dapat uangnya udah nggak sebutkan lagi. Hati-hati barakallahu fikum hati-hati. Kalau kita nggak minta tapi bikin kotak amal, kotak infak boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira akhir sub? Kotak amal, kotak infak itu ditaruh itu kita nggak minta-minta kok naruh itu aja. Atau sama saja? Sama saja itu permintaan atau minta secara halus. Coba kalau kotak itu ditutup lubangnya Paham ya? Naruh kotak tak tutup lubangnya enggak ada lubangnya sama sekali. Enggak mau dia. Naruh lubang kecil itu tujuannya orang biar ng ngasih uang di situ. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Ini sekedar penjelasan singkat mengenai izhad ma fi aidin nas yuhibbuka annas. Merasa zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Maksudnya apa? Jangan suka minta-minta atau Nah, barakallahu fikum yang dikenal besarnya tasawul. Hati-hati ya. Terutama para betul ilm, jangan sampai kalau saudaranya temannya jajan kemudian minta dikit dong, minta coklatnya dikit, nggak boleh. Beli sendiri kalau ada uang. Insyaallah ya. nama jangan, nggak boleh minta-minta. Nah, dilatih. Nah, jangan dibiasakan minta-minta. Kalau dulu mungkin eh, pernah kayak gitu, ya udah yang dulu berlalu, yang berikutnya jangan. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian yang keempat, rabi'an yang keempat hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Walaupun hadis ini sebagian ada yang mendaifkan namun doaifnya tidak sampai tingkatan daif jiddan sehingga masih bisa dikumpulkan berbagai macam jalannya naik menjadi derajat hasan. Paham itu ya? Apa hadis yang keempat? Yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya seseorang itu apa? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau perkara yang bermanfaat tinggalkan, jangan malah dikerjakan. Paham ya? Jangan banyak bicara, banyak ngobrol yang tidak bermanfaat, tinggalkan barakallahu fikum. Naam. Apalagi berkata bohong, eh, berkata dusta. Naam, hati-hati ya. Jangan bohong, jangan dusta. Naam, ucapan-ucapan yang jujur. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu samtuka an ghairi sadidin sadadu. Sudah kita lewati semuanya. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Jika engkau tidak menjumpai ucapan jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran. Diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran, adalah kebenaran. Karena Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Jangan ngapusi. Jangan bohong ya. Jujur ya. Kalau ngomong jangan bohong. Jujur. Paham ya? Enam jangan suka nipu, enggak boleh. Semuanya. Mas bukan antum maksudnya semuanya. Paham ya? Semuanya kalau ngomong yang jujur, enggak boleh bohong. Enam. Kalau bilang mau ke sebelah ya ke sebelah. Jangan sambil menyelam minum air. Paham ya? Bilangnya ke sebelah tapi sebelahnya sana. Muter sana kemudian baru Sampai sini, jangan, itu enggak bagus. Izin mau kemana? Mau ke sebelah. Ke sebelah udah. Sebelahnya sana ya udah ke sana. Sebelah sana izin sana tapi ke sana, muter. Itu berarti sambil menyelam minum air, enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. labas Kita perhatikan di sini ditutup dengan yang terakhir. Walihada yaqulun nadhim, oleh karena ini berkatalah seorang penyair, umdatud dini indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyati ittaqis syubhati wazhat wa da'ma laisa ya'nika wa'malan bin niyyah ini sekedar pantun puisi yang menjelaskan mengenai empat hadis tadi jadi agama Islam berputar di atas empat hadis tadi itu pertama hadis innamal a'malu niyyah kedua hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ketiga hadis nam izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas yang keempat hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu semuanya nanti akan kita lewati di dalam hadis arba'in nawawiyah. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu wal qadiru alaih. Yang ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.